بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita enam syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah taala enam pada permasalahan yang ke tujuh. Nah, eh, permasalahan yang ke dari permasalahan atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. 6 yaitu bahwasanya mereka berdalilkan dengan kekuatan. Maksudnya mereka mengukur kebenaran itu 6 dengan apa? 6 kebenaran itu ada pada orang-orang yang kuat baik kuat hartanya, kuat pemahamannya, atau kuat apa? kekuasaannya atau kedudukannya atau kemegahannya. Naam, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat apa yang sampaikan di sini kata beliau, wa amman istidlalu bil fahmi, adapun mereka berdalilkan dengan naam dengan pemahaman, maksudnya yang benar itu adalah orang yang paham dalam artian orang yang eh, mudah memahami atau orang yang banyak pemahamannya. Fabanu Israel Eh, maka Bani Israel al-Yahud orang Yahud a'tahumullahu fahman wa ilman Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pemahaman dan ilmu nah tapi ingat-ingat ya orang-orang Yahud adalah orang-orang yang apa orang-orang yang maghdub nah maghdub itu yang dimurkai nah kenapa karena mereka punya ilmu tapi tidak ingin beramal eh, mereka punya ilmu tapi tidak beramal adapun orang-orang Nasara mereka adalah ad adalah orang-orang yang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kata beliau sini, wa kanu ya'rifuna min sifatin nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Dahulu mereka orang Yahud itu mengenal mengenal dan mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi sayub'atsu fi akhir zaman. Nah, sudah mengenal duluan ya, mengenal sifat-sifat Rasulullah yang akan diutus nah di akhir zaman. Bima indahum fit Taurat wal Injil. Nah, dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum yang disebutkan di sisi mereka eh, yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Wa annahu sayyibatu nabiyyun huwa khatamul anbiya. Nah, bahwasannya akan diutus seorang nabi yang mana seorang nabi tersebut adalah penutup para nabi. Wa anna sifatihi kada wa kada dan bahwasanya sifat nabi tersebut adalah seperti ini dan seperti ini. Mereka tahu. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah min al aus wal Khazraj hurubun. Dan dahulu antara mereka dan antara orang Arab, Nah barakallahu fikum, Eh, di Madinah eh, dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj hurubun peperangan-peperangan. Jadi adanya teman peperangan berperang terus gitu ya. Wa kanu min qabl yastatihuna 'ala alladziina kafaru. Dan dahulu mereka sebelumnya mereka minta pertolongan. Naam kepada orang-orang kafir. Yaqulun. Naam dan mereka mengatakan apa? Naam barakallahu fikum. Mereka dalam artian mereka dahulu meminta apa? Nah, meminta pertolongan, eh, bantuan gitu. Nah, untuk merangi orang kafir. ya Yaqulun, mereka mengatakan saiba'atun nabi ladzi fi akhir zaman, akan diutus nanti nabi di akhir zaman, wa nattabi'uhu dan kami akan mengikutinya. Wa naqtulukum ma'ahu dan kami akan membunuh kalian bersamanya. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Eh, Namun ketika datang eh, kabar atau datang kenyataan itu Nabi kita Muhammad SAW datang. Namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka kufur dengannya. Mereka menentang dia beriman dengannya. Ayat lama Muhammad Muhammad sallallahu maknanya adalah ayat kata beliau ketika telah diutus Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam wa kana min bani, Ismail yang mana Nabi kita Muhammad SAW bukan Bani Israel. Beliau SAW termasuk apa? Keturunan Nabi Ismail. Hasaduhu mereka hasad, dengki, iri li'annahum yuriduna an takuna nubuwatu fi Bani Israel. Karena mereka berkeinginan kalau seandainya kenabian itu ada pada keturunan Bani Israel. Nah, barakallahu fikum. Nah. Tapi jangan sampai keliru ya, Israel itu jangan sampai ada yang mengucapkan al-maut li Israel seperti orang orang Syiah Rafidah. Nah, kita sering dengar ya waktu di Damas waktu itu barakallahu fikum orang-orang Syiah Rafidah dari kalangan Husiyun, mereka itu teriak-teriak Allahu Akbar al-maut li li Amerika eh, al-maut li Amerika al-maut Israel. Nah, padahal Israel itu maknanya apa Isra? Isra itu abd. Il adalah adalah Allah, berarti Israel adalah Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Israel ada Yakub alaihissalam sebagaimana sebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Nah, dan juga yang lainnya bahwasanya Israel adalah Yakub alaihissalam. Nah, sehingga kalau kita mengatakan al-maut Israel, Berarti seakan-akan kita mendoakan apa? Kejelekan, eh, kematian untuk Nabi Yakub alaihissalam. Naudzubillah. Nah, berbeda dengan negara Israel. Negara Israel sekarang sana itu negara Yahud. Nah, barakallahu fikum wa Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, orang Yahud, orang-orang makhluk, terlaknat mereka. Nah, nah, Berikutnya, Naam kata beliau di sini la'annahum yuriduna an takuna nubuwwatu fi Bani Israil karena mereka menginginkan bahwasanya kenabian itu ada pada keturunan Israel, Bani Israel wa yahtazinam wa yahtajizu li anfusih. mereka membatasi kenabian itu untuk diri, diri mereka. Mereka membatasi kenabian untuk siapa? Untuk diri diri mereka. Falamma kanat fi Bani, Bani Ismail hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ketika kenabian tersebut muncul pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka hasad, mereka dengki iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahum ya'rifuna annahu Rasulullah padahal mereka tahu, mengenal bahwasanya dia beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum. Namun pemahaman mereka dan pengertian dan dan, dan pengetahuan mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama kullu man 'arafa al-haqqa ya'malu bih. Ya, maka tidaklah setiap orang yang mengenal kebenaran kemudian beramal dengannya. Faqad yasrifu sarif. Nah, banyak kan orang yang mengenal kebenaran itu belum tentu dia beramal dengannya. Nah, belum tentu dia akan mengamalkan mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, fakot, nah fakot seribu sore bisa jadi apa? Sungguh telah dipalingkan sesuatu yang malingkan. Imal hasad karena hasad, dia tahu kebenaran itu di hadapannya. Namun dikarenakan hasad, dikarenakan dengki, iri, akhirnya dia tidak beramal. Imal hasad, imal karena hasad, nam, eh, iri, wa imal kiber atau karena sombong. Dia tahu kebenaran itu ada kepada si fulan misalkan, tapi karena dia sombong, kiber, batalul haqqi wa hamtun nas, maka akhirnya terhalang untuk mengamalkan. Dia nggak beramal. Hati-hati ya sifat kiper ini termasuk penghalang untuk apa? Seseorang masuk surga. Nam, Ha? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Rawi Muslim ya, nam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarra kibr." Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang berada atau orang yang masih ada dalam hatinya enam sekecil biji sawi Nah, dari sifat kesombongan. Nah, kiber ini sifat kiber. Kemudian sebagian para sahabat mengira bahwasanya kiber yang som, yang namanya kiber dan eh, kesombongan itu adalah yang pakainya bagus, sandalnya bagus. Akhirnya ada salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, inna radula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa naahu hasanah." Wahai Rasulullah, ada salah seorang yang dia itu senang, bangga kalau sandalnya bagus, pakaiannya bagus, rapi, bersih misalkan. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang berpenampilan indah, bersih, suci, kemudian apa barakallahu fikum, pakainya rapi, kemudian nah sandalnya bagus misalkan, nah itu bukan kesombongan. Nah, akhirnya Rasulullah menjelaskan agar tidak rancau, agar para sahabat tidak keliru dan memahami Rasulullah mengatakan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu adalah batalul hati menolak kebenaran. Wa ghamtun nas dan juga meremehkan manusia. Apa maknanya? Maknanya sudah tahu kebenaran di hadapannya, namun dikarenakan memiliki sifat kiber akhirnya menolak. Wa ghamtun nas dan meremehkan merendahkan manusia. Karena yang mengingatkan adalah orang-orang baru ngaji misalkan atau yang mengingatkan adalah anak kecil yang nabar kalafikum Eh, yang mungkin baru ngaji atau mungkin belum lama atau anak kecil akhirnya dia nolak. Wah kamu itu baru ngaji aja sudah nasihati. Wah kamu itu anak kecil aja tahu apa. Nah kita nggak boleh seperti itu ya. Kebenaran itu lebih besar keadaannya. Al aku aqwa minar rijal. Al haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti barakallahu fikum. Jangan jangan seperti itu. Nah, dari manapun datangnya kebenaran harus kita ikuti. Yang namanya kebenaran ya barakallahu fikum seperti itu. Nah. Aywa, wa imma tama'u fid dunya atau sebabnya karena apa? Tama'. Eh, tama' keinginan kuat, ambisi kuat nah terhadap perkara dunia. Seperti itu. Akhirnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sudah tahu kebenaran bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib, menuntut ilmu itu adalah kebaikan, adalah apa? perkara yang harus dilakukan karena dia tamak, eh, ya, ambisinya ada dunia akhirnya meninggalkan mencari ilmu. Hati-hati dunia itu adalah fitnah barakallahu fikum fattaqud dunya wattaqun nisa kata Rasulullah hati-hati tinggalkanlah dunia hati-hati nah berhati-hatilah kamu dan jauhilah dunia fitnah itu dunia ya, dan juga wanita nah fa inna awwal fitnah di Bani Israel kanat nisa karena pertama kali fitnah yang melanda Bani Israel adalah wanita nah namun syahidnya mana dunia tadi itu nah barakallahu fikum barakallahu fikum nah ya, dunia itu adalah kehidupan yang semu kehidupan sema, eh, tidak selamanya, hanya sementara. Barakallahu fikum tidak selamanya tapi hanya sementara. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terkadang fitnah dunia Nah, barakallahu fikum bisa menelantarkan atau membuat seorang tergelincir dari jalan yang benar. Nah, mengarah atau nah barakallahu fikum tergelincir dari jalan yang benar menuju jalan yang batil, jalan yang sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradun dunya. Dia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan badirul bil a'mali fitanan Kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafira wa yamsi mu'minan yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin dunya kata Rasulullah. Bersegeralah kalian semuanya untuk beramal amalan ketaatan Nah, bersegeralah kalian untuk menerima kebenaran, bersegeralah kalian mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu tersebut dan bersabar di atas berdakwah. Nah, eh, ya, bersabar di atas dakwah tersebut barakallahu fikum fitanan sebelum muncul atau datang fitnah. Yang mana fitnah ini digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan apa? Kaki ta'il lailil mutlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Naam naudzubillah. Orang kalau berjalan di malam hari yang gelap gulita, bagaimana dia bisa berjalan tanpa cahaya? Nah, inilah fitnah. Kalau sudah terfitnah itu susah. Nah, apa yang terjadi setelah terfitnah tersebut? Barakallahu fikum. Naam yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira pagi harinya dia masih beriman, sore sorenya sudah menjadi kafir. Wa yumsi aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau sore harinya mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin dunya. Dia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir dari dunia sedikit aja. Bukan banyak, mengharapkan sedikit mungkin karena satu satu kardus Indomie langsung menjadi Kristen agamanya. Gara-gara dua kardus Indomie langsung berubah menjadi Hindu misalkan naudzubillah kebenaran ada di hadapannya. Namun karena ambisi dunia telah melanda dirinya, telah merasuk pada tubuhnya sehingga dia berat untuk menolak, untuk menerima apa? Untuk menerima kebenaran. Nauzubillah ya, nauzubillah hati-hati. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, "Na'am barakallahu fikum kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Dan setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Harta termasuk fitnah dunia. Hati-hati, fattaqud dunya Nah, hati-hati dengan ad-dunya barakallahu fikum. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang semu semata saja. Dalam artian apa? Dalam artian tidak kekal. Di dunia itu cuma sekali, tidak dua kali. Nah, barakallahu fikum setelah mati, eh, meninggalkan dunia, tidak lagi ketemu yang namanya dunia lagi. Tapi adanya adalah alam akhirat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan di sini awit tama'u fi riyasah atau ambisi untuk menjadi pemimpin hunaka suarifu tasriful insan anil haqqi wa huwa ya'rifu di sana ada enam suarif itu enam barakallahu fikum faktor-faktor yang malingkan manusia anil haq dari kebenaran wa huwa ya'rifu dalam keadaan dia mengetahuinya bayangkan dia tahu kebenaran dia tahu al haq namun karena ada faktor-faktor ada sesuatu enam sesuatu yang apa Gak bisa memalingkan dia dari kebenaran, akhirnya dia berpaling dari kebenaran. Nauzubillah. Allah Taala berfirman, "Falamazaghu azaghallahu qulubahum." Ngam azaghallahu qulubahum. Eh, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Naam, barakallahu fikum. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim seperti itu. Naam, ketika eh, falamma zaghu maka tatkala mereka nah barakallahu fikum menyeleweng atau mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum. Allah Taala pun juga palingkan hati-hati mereka Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak Nah barakallahu fikum berikan hidayah kepada orang-orang fasik Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang fasik Sebabnya apa? Berpaling dari kebenaran Nah tergelincir dari kebenaran Nah barakallahu fikum Sudah tahu kebenaran di hadapannya Dia berpaling malah menjauh dari kebenaran tersebut Na'udzubillah Jangan demikian Usahakan semaksimal mungkin Kita lapang dada Mudah menerima kebenaran Nah barakallahu fikum Jangan sampai keliru ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kami ulangi lagi tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bukan innallaha, bukan innallaha ya, tapi wallah wallahu la yahdil qaumal fasikin dalam surat Shaf itu ya. Naam, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, maka Allah Taala palingkan hati-hati mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum fasikin, orang-orang fasik. Nah, barakallahu fikum wa seperti itu keadaannya. Wa billah. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang bisa menghantarkan mm, kita kepada kebinasaan. Fitnah dunia dan juga fitnah nisa dan juga yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, fal hidayah wa taufiqu min Allah jalla wa ala. Naam sahih hidayah dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang kita miliki barakallahu fikum orang yang berilmu, sudah memiliki ilmu, dia bisa membimbing mengarahkan. Naam manusia kepada jalan kebenaran. Adapun hidayah taufik untuk dia menerima dakwah kita, siapa yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita sudah nasihati istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, tapi dia belum menerima. Kenapa itu terjadi? Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling kita cintai belum tentu kita bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah, hidayah taufik, adapun hidayah bimbingan adalah dalalah wal membimbing, menunjukkan, mengarahkan bisa saja. Namun apakah dia akan dan harus dan mesti mendapatkan hidayah atau taufik Nah, itu dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun keharusan itu belum tentu ya karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mengabarkan bagaimana Rasulullah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hidayah pamannya. Siapa paman, Rasulullah? Siapa namanya pamannya? Nah, barakallahu fikum Abu Talib namanya Abdul Manaf. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana? Eh, Allah Ta'ala berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Namun Allah Ta'ala yang apa? Yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan dia adalah zat yang maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah atau orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya mendakwakan, eh? mendakwakan, mengajarkan, mengajak, membimbing pada jalannya benar. Dia nerima atau mad'unya orang yang didakwah itu menerima alhamdulillah, belum nerima terus berdakwah dengan cara apa? Bersabar. nah. Fal hidayatu wa taufik min Allah jalla wa ala. Maka hidayah dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahm, bukan semata-mata bersumber dari apa? Pengetahuan dan ilmu dan pemahaman bukan. Fal amru raji'un ila Allah, semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ala lahul khalqu wal amru lillahi rabbil alamin. Naam. Walihada kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli Nah, oleh karena ini, dahulu Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak enam ucapan beliau atau memperbanyak ucapan doa ya muqallibal qulubal absar tsabbit qalbi ala dinik. Nah, riwayatnya itu riwayat lain ya. yang sering kita dengar ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain tsabbit qalbi ala taatik. Nah, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Nah, barakallahu fikum kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, jadi ini doa yang sangat penting ya. Jangan sampai kita lalaikan ya. Mukallibal kulub, sabit kalbi ala dinik ala taatik agar kita diberikan kekokohan karena na'am barakallahu fikum na'am istiqamah continue di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu termasuk apa? min a'adhamir rizq termasuk rizki yang sangat besar termasuk na'am barakallahu fikum perkara yang sangat besar dan na'am barakallahu fikum perkara yang harus kita jaga kata beliau fa mujarradul ma'rifah maka semata-mata Naam, pengetahuan wal ilm dan ilmu wal faham dan pemahaman wal fikih dan juga fikih kulluha asbabun jayyidah. Semua itu adalah sebab yang bagus. Namun lakin akan tapi la takfi tidak cukup. Kalau cuma pinter ngomong, eh, hafalannya banyak, Al-Quran hafal mungkin, kemudian hadis juga hafal mungkin. eh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim hafal, semuanya di luar kepala sudah sudah awal sudah mungkin. ilmunya ada banyak, paham, sama pembahasan paham, pikirnya paham. Tapi kalau tidak diberikan kekokohan dalam agama, naudzubillah, jangan demikian. Eh, jangan merasa aman dari tipu daya syaitan, jangan merasa aman dari fitnah. Barakallahu fikum kita harus berhati-hati. Nah, banyak banyak-banyak berapa? memperbanyak doa yang sebagaimana Rasul ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kata beliau, "Fahada mimma yu'til mu'min al-hadar." Ini termasuk perkara apa? Maka ini termasuk perkara-perkara yang orang mukmin itu diberikan agar apa? Agar bisa berhati-hati. Wa adam al-iqtirar bi ilmi dan agar seorang atau dan hendaknya na'am kalafikum orang mukmin tersebut ya, tidak tertipu atau tidak tergiur dengan ilmunya. Ya, wa Tidak istilahnya apa? Kagum dengan ilmunya aku adalah orang yang pinter. Ilmuku banyak, aku hafal Al-Quran mungkin. Yang lainnya kalah. Kalau satu orang ada lima juz langsung. Tanpa ada yang salah sama sekali. Tapi dia masih merokok, kemudian celananya pun masih di bawah mata kaki, kemudian pun nambar kalau fikum kalau malam minum khamer misalkan. Berarti belum dikasih taufik. Nah, naudzubillah ya. Jangan seperti itu. Kita harus senantiasa meniti jejak generasi salafun saleh sejak dini. Barakallahu fikum. Jangan cuma mengandalkan hafalan saja. Hafalan itu penting, hafalan Al-Qur'an, hadis, sunnah penting barakallahu fikum. Namun amalannya itu harus ada juga. Bukan semata-mata hafalan, tapi amalan itu inti. Karena ilmu bila amal kasyajaratin la samaratalaha. Ilmu tanpa amalan itu bagikan pohon yang tidak ada buahnya. 6. Wa adamal ightirar bifahmih dan juga hendaknya seorang itu tidak apa? agar dia tidak tertipu dengan pemahamannya. Karena banyaknya orang itu macam-macam. Ada yang dia itu mudah memahami, ada yang susah memahami, ada yang modelnya apa? Memang nggak paham-paham, dijelaskan nggak paham-paham. Sudah tiga kali, empat kali nggak paham juga itu ada seperti itu. Tapi Insya Allah Ta'ala dengan seizin Allah Ta'ala apabila dia istiqomah continue istiqomah di Al-Quran Sunnah insya Allah Ta'ala akan berikan pemahaman dalam agama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini nah barakallahu fikum seperti itu ya jadi jangan sampai keliru dalam memahami ya jangan sampai keliru dalam memahami nah barakallahu fikum seperti itu keadaannya manusia itu berbeda-beda pemahamannya manusia berbeda-beda pemahamannya nambar kalau fikum sehingga jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga bertindak nah harus belajar wa an yas'ala rabbahu as-sabat al haqi dan hendaknya dia meminta kepada Rabbnya untuk diberikan kekokohan di atas kebenaran wal hidayah dan juga hidayah nah barakallahu fikum agar diberikan kekokohan dalam di atas kebenaran wal hidayah bil dan agar ditunjukkan pada kebenaran daiman terus menerus wa abadan dan terus menerus Nah barakallahu fikum kama annahu la yaqtaru bil quwwah sebagaimana nah barakallahu fikum nah sebagaimana eh, nah barakallahu fikum annahu la yaqtaru bil quwwah eh, sebagaimana dia agar tidak apa tidak nah tertipu atau tidak tergiur dengan apa dengan tertipu dengan kekuatannya Mereka kekuatan yang banyak itu belum tentu benar Wa yuqal kemudian akan dikatakan hadi daulatun qawiyyah ini adalah negara yang kuat. Ma yumkinu an yataghallab alaiha ahadun. Enggak mungkin seorang pun yang bisa mengalahkannya. Ini keliru ya. Kekuatan itu milik siapa sih? Innal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kekuatan itu sudah dicabut dari seorang enggak ada satupun yang bisa memberikan kekuatan kembali. enam Ha? Dan pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah dan tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Nam yang surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhzulukum falan dalladhi surkum ba'de." Nah, jika Allah Ta'ala menolong kalian, maka tidak satu pun yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah Ta'ala merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa lagi yang menolong? Nah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan kunci agar kita ditolong, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kuncinya apa? Kita juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendakwakan, mengamalkan, mengilmui, mempelajari. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in yang wahyu wa yusabit agdamakum Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya ilmu agama ad-din, agama Islam barakallahu fikum mempelajari, mengamalkan niscaya Allah Ta'ala pun akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian Naam li'annaha daulatun qawiyah muhassanatun bil asliha wal dhakhira al fattakah wal qanabil dhariyah Naam Jangan sampai sama seperti itu ya. Agar dikatakan karena na'am barakallahu ada seorang pun yang bisa mengalahkan negara tersebut karena adalah negara yang kuat, yang dijaga, dibentengi dengan senjata-senjata dan juga persediaan peluru-peluru yang bisa menghancurkan dan juga na'am barakallahu fikum bom-bom atau na'am barakallahu fikum granat yang bisa menyapu ratakan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa yaumai Hunain" dan ingatlah ketika perang Hunain, "Id a'jabatkum kasratukum" ketika enam banyaknya kalian atau pasukan kalian yang banyak itu membuat kalian kagum terkagum oh, kalian kagum ya, eh? sangat kagum dengan banyaknya pasukan falam tughni angkum syai'a namun banyaknya pasukan tersebut tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian Nah, akhirnya apa? Wadaqat 'alaikumul ardu ma rahubat. Kemudian bumi yang luas itu, ngam, barakallahu rasanya sempit. Rasanya sempit barakallahu fikum. nah Eh? Jadi sudah banyak pasukannya, tapi karena kagum dengan apa? Dengan pasukan yang banyak tersebut, ya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia merasa sempit bumi yang luas itu. Naam summa wallaitu mudbirin. Kemudian kalian lari ke belakang dalam artian dalam keadaan tunggang langgang. Tunggang langgang larinya terbirit-birit ke belakang, enggak jadi perang. Naam lari, yang lainnya sebagian perang, sebagian lari ke belakang. Kenapa? Karena kagum dengan banyaknya pasukan tadi. Nah, kata beliau fahadi mas'alatun 'azimatun. Ini adalah permasalahan yang besar. Yaghfalu 'anha katsirun nas yang mana kebanyakan manusia lalai darinya. Wa yahtaju bil quwwah was sarwah wal jah wal ubbah yang mana kebanyakan manusia berhujah dengan kekuatan dan juga kemegahan, kekayaan dan kedudukan serta kemegahan. Sarwah itu kekayaan, wal jah itu kedudukan, wal ubbah adalah kemegahan. Wa yakulun dan dalam keadaan mereka mengatakan hadhihi ummatun raqiyah ini adalah umat yang apa? Umat yang sangat lemah. Mimma yadullu annaha ala haq. Nah, barakallahu fikum. Atau mereka mengatakan ini adalah umat yang benar, umat yang selamat misalkan. Mimma yadullu annaha ala haq. Nah, eh, dan yang dari apa? Dari perkara yang menunjukkan bahwasanya dia di atas kebenaran wa ma tawassalat ila hadzal mustawa illa wa hiya ala haq. Dan tidaklah sampai kepada Nah, tingkatan seperti ini melainkan dia di atas hak. di anna indahum hadaratan wa indahum saqafatun wa fahmun. Ini menurut mereka ya. Nah, tidaklah sampai tingkatan seperti ini karena mereka itu melainkan karena mereka itu benar. Nah, karena mereka memiliki hadarah, memiliki pertemuan-pertemuan misalkan. Nah, wa indahum saqafa wa fahmun, mereka memiliki pendidikan, pelajaran, pemahaman. Wa hakadha yakunu ba'dul maghrurin. Demikianlah yang dikatakan sebagian orang yang tertipu dengan banyaknya pasukan, banyaknya Eh, harta, kekuatan dan semisalnya duna nadhar ila ma hum alaihi al kufri tanpa mereka memandang kembali keadaan yang mereka berada di atas kekufuran, keadaan mereka mereka tidak memperhatikan. Nah, jadi mereka perhatikan cuma kekuatan dan kekayaan yang ada pada mereka. Wa yara annal muslimina ala dan mereka berpandangan atau dia berpandangan beranggapan bahwasannya kaum muslimin tidak apa mereka tidak di atas kebenaran. Lima fihim min ad-dha'fi al-maddi was karena adanya pada kaum muslimin tersebut apa lemahnya lemahnya apa lemahnya eh, kepemilikan harta atau mungkin lemahnya dalam membuat suatu atau barang dan semisalnya Wala dari anna hadha muslimin dan dia tidak tahu bahwasanya ini nah perkara ini ditaksir muslim karena apa? Karena nah karena kekurang eh, kurangnya kaum muslimin atau karena kaum muslimin agak remeh la likusurin fi dinihim bukan karena kurangnya dalam agama mereka. Paham ya? Karena lemahnya kaum muslimin dan kurangnya kaum muslimin karena mereka peduli dengan agama sehingga banyak perkara yang mungkin dalam perkara dunia dia mereka tidak tahu. La likusurin fi bukan karena kurangnya dalam agama mereka. Barakallahu fikum. Khulasannya intinya barakallahu fikum permasalahan yang ketujuh sudah kita selesaikan bahwasanya jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah nah tertipu dengan banyaknya pengikut atau tertipu dengan apa? Nah menilai atau memandang bahwasanya kekuatan eh, kebenaran itu di nah berada pada orang yang kuat atau orang yang berkuasa atau pemimpin atau orang yang memiliki kedudukan serta kemegahan atau kekayaan bukan, tapi kebenaran dinilai, dipandang, diperhatikan, dijadikan sandaran Nah, barakallahu fikum dalam artian kita menilainya ketika mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi jalla wa'ala Subhanaka Allahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.